Ibnu Hibban meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah qalat Beliau berkata faqattu Rasulullah aku suatu ketika kehilangan Rasulullah di tempat tidurku Lailatan pada satu malam Rasulullah tidak ada kemana Rasulullah yang semestinya waktu itu Rasulullah bersama Sayyidah Aisyah Fakharastu kemudian aku keluar aku keluar fa idza wabil baqi tak tahu Nabi Muhammad ada di halaman di baqi baqi itu kalau ibu-ibu umrah amin Bapak-bapak umrah, nanti ada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kubur Nabi ada di kanan kita, kalau kubur Rasul di kanan kita, maka nanti baki ada di kiri kita, agak maju sedikit, agak jauh. Itu baki. Baki al-harqam. Faqala kemudian nyusul Siti Aisyah. Nabi bertanya, Akunti takhafina ayyahidallahu ayyakifallahu alaiki wa rasuluh Aisyah kamu datang ke sini takut kalau kamu disia-siakan oleh Allah dan Rasulnya ada apa kau ke sini kamu takut ya Qultu ya Rasulullah aku bertanya ya Rasulullah ini dhanantu annaka ataita ba'da nisaika Aku kira engkau pergi kepada yang lainnya, maksudnya jatahkan jatahku. Aku pergi, aku kira engkau pergi ke tempat tempat lain ya Rasulullah. Kemudian faqala kemudian Nabi Muhammad bersabda, "Innallaha Azza wa Jalla, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung nazala al yang yangzilu turun yang yangzilu lailatan nisfi min Sya'ban di malam nisfu Sya'ban, malam itu, malam ini ila sama'id dunya ke langit dunia. Fayaghfiru bi fayaghfiru kemudian Allah mengampuni li aktsara lebih banyak dari hamba-hambanya min adadi sya'ri ghanami kilabin melebihi lebih banyak daripada bulu ternaknya bani kilab jadi bani kilab itu adalah orang yang paling kaya dengan ternak kalau orang punya ternak itu bukan 100 kambing bukan 1000 kambing tidak tahu puluhan ribu kambing lah bulunya itu loh Maksudnya itu gambaran ungkapan Nabi tentang banyaknya orang yang akan diampuni oleh Allah di malam nisfu Sya'ban. Dan turunnya Allah bukan Allah turun dari langit ke bawah begitu karena Allah tidak butuh tempat akan tapi Allah menurunkan rahmat yang khusus di malam nisfu Sya'ban. Allah memberikan pengampunan yang khusus. Turunnya Allah adalah turun karunia Allah. Apakah itu pengampunan atau itu karunia Allah atau nikmat? Allah menurunkan itu semuanya di malam nisfu Sya'ban. Nah ini, ini hadis. Yang mengatakan dhaif mereka mengatakan dhaif, tapi Ibnu Hibban mengatakan hadis ini sahih. Kemudian hadis yang kedua adalah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Baihaqi. Ibnu Hajjah dan Imam Baihaqi meriwayatkan hadis an Ali bin Abi Thalib dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala beliau berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban." Jika datang malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha. Hidupkan malamnya. Asumu naharoha. Puasalah siang harinya. Masih ingat puasa Sya'ban semuanya, Bo? Boleh, sunnah. Puasa nisfu Sya'ban juga, Bo? Boleh, bukan jadi bid'ah. Fa inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang fiha Turun li ghurubi syamsi waktu terbenamnya matahari malam nisfu Sya'ban ila sama'i dunya ke langit dunya. Fayaqulu kemudian Allah menyeru, bukan Allah turun dengan zatnya lalu pindah dari tempat ke tempat. Jadi satu, ini yang turun adalah karunia Allah, rahmat Allah, lalu Allah menyeru, "Ala min mustahfirin li fa'aghfiralah." Mana yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni Alamin mustarzikin fa'arzukah. Siapa yang minta rezeki akan aku kasih. Ala mubtala, mana yang mendapatkan ujian, sakit, bencana, minta kepadaku. Fa'afiyahu akan aku beri kebaikan kepadanya. Ala kada, ala kada, ala kada. Maksudnya Allah menyeru, pengen apa kamu? Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim yang dikatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban juga. Imam At-Tabrani juga meriwayatkan beliau berkata bahwasanya perawina adalah thiqat, bisa dipercaya. Jadi kalau sudah perawi bisa dipercaya, maka keluarlah hadis sahih. Hadis yang bisa diterima. Hadis benar. An Mu'ad bin Jabal, dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Dan ini hadis mau tidak mau orang yang suka membid'ahkan malam Nisfu Sya'ban pun harus mentasah. Kenapa? Mereka kadang-kadang mentasah itu adalah di saat tidak ingat permasalahan, khilaf antara kita dengan mereka bisa mentasih hadis. Tapi di saat tahu hadis itu menguntungkan kita, kadang-kadang mencari bagaimana agar hadis ini jadi doif. Nah, ini kan kurang kurang jujur di dalam mentasih hadis. Jadi kalau sudah tahu hadis ini dipakai oleh kita, dicari siapa yang melemahkan hadis ini. Ada sebagian yang tidak jujur seperti itu. Sehingga muncul dari mereka itu tanah kudot. Pertentangan. Sesaat saat mengatakan hadis ini sahih, eh di kapten lain mengatakan hadis ini doif. Hadis ini sahih di satu kitabnya. Tapi di kitab lain adalah hadis do doif. Sahih doif Dan hadis ini dikatakan hadis perawi yang adalah tikot bisa bersawat. Sayyidina Mu'an Mu'ad bin Jabal. Dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal anin Nabi sallallahu dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yattali Allah tabaraka wa taala ila khalqihi lailatan nisfi bin Sya'ban. Allah akan melihat secara khusus. Setiap saat Allah melihat. Tapi kalau sudah dikabarkan secara khusus, tentu pandangan atau Allah melihat dengan pandangan khusus. Hari ini Allah melihat kita, saat ini Allah melihat kita. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Allah. Setiap saat Allah melihat kita. Agar tapi di saat dikukuhkan dengan satu sabda Nabi atau firman Allah, maka ini adalah penglihatan yang khusus. Yaitu ada di malam nisfu Sya'ban. Kemudian di saat itu Allah fayaghfiru li jami'i khalqi, Allah akan mengampuni semua makhluknya. Allah. Allah akan mengampuni kita. Sehingga ada pengampunan yang diberikan oleh Allah hadiah cuma-cuma diberikan kepada hambanya. Tanpa kita minta. Illa li musyrikin. Kecuali orang yang menyekutukan Allah tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Au li musy'au musyahin. Allah na'udzubillah. Musyahin. Orang yang punya kebencian kepada sama. Makanya pangkas kedengkian. Pangkas kebencian. Sepanjang Isra Mi'raj bulan Syak bulan bulan Rajab, kisah Isra Mi'raj selalu kami ardahan arahkan khusus membahas tentang membersihkan hati agar kita tidak punya kebencian kepada sesama. Masih ingat yang kita hadirkan dalam kisah Isra Mi'raj adalah membersihkan hati. Sayyidina Rasulullah yang hatinya sudah bersih mau Isra Mi'raj dibersihkan. Sayyidina Abu Bakar untuk bisa nerima Isra Mi'raj dengan bersih hati dan ilmu solat sendiri ternyata ilmu membersihkan hati maka kalau sudah bersih hati tidak ada dendam kepada sesama tidak ada permusuhan kepada sesama masuk bulan syaban masuk nisfu syaban tergolong orang yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia bukan orang yang musyrik menyekutukan Allah dan dia juga bukan orang musyahid yang punya kebencian dan kedengkian kepada sesama dan hadis yang serupa diriwatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abi Musa al-Ash'ari an Abi Musa al-Ash'ari dari Sayyidina Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam innallaha la yattali'u fi lailatin nisbi min nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw munafik Allah akan melihat secara khusus kepada hambanya di malam nisfu Sya'ban dan Allah akan mengampuni semua makhluknya kecuali orang yang menyekutukan Allah maka jaga imanmu Jaga akidahmu. Jangan sampai akidah sesat yang akidah diam-diam kita telah keluar dari iman. Yang kedua adalah munafik. Orang yang munafik. Menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya. Bergaul dengan orang yang beriman akan tapi hatinya lebih senang dengan orang yang tidak beriman. Dan kemunafikan adalah halus sekali. Adapun kaidah memahami kemunafikan adalah koreksi dirimu bukan engkau mengoreksi orang lain karena kemunafikan adanya di dalam hati kita tidak bisa melihat hatinya orang akan tapi harus kita selalu korek-korek hati kita kita cermati hati kita Kenapa kok aku lebih senang dengan budayanya orang kafir? Kenapa aku masih lebih senang berdandan dengan caranya orang kafir? Kenapa kok aku masih bisa ah, terus merenung-merenung? Jangan-jangan aku ini munafik. lah yang khawatir dirinya munafik akan terbebas dari munafik. Yang khawatir kalau dirinya masuk dalam kemunafikan maka dia akan selamat dari kemunafikan. Yang hati-hatilah yang selamat. Baik, setelah kemunafikan itu kita pangkas, kebencian kita pangkas, kita jauh dari menyekutukan Allah, maka kita akan mendapatkan kemuliaan di malam nisfu nisfu Sya'ban. Baik, kemudian apa amalan di malam nisfu Sya'ban? Adapun amalan di Sya'ban tidak ada amalan khusus. Boleh amalan apa saja. Apa saja amalkan bisa melakukan sholat, sunnah, baca Quran dan sebagainya. Di sini kami hadirkan komentar para ulama tentang malam Syaban tidak perlu kami hadirkan. Kalau sudah ini para ulama hanya sekedar pengukuhan yang kami hadirkan di sini. Tidak usah kami hadirkan di sini Ambil buku punya sendiri nanti dibaca sendiri. Yang jelas begitulah tentang malam Nisfu Sya'ban. Adapun amalan-amalan di malam Nisfu Sya'ban bisa kita langsung dengan berzikir-zikir memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga kita berdoa dengan cara bertawassul, apakah tawassul dengan amal soleh atau tawassul dengan orang-orang soleh Tawasul dengan bacaan Al-Quran seperti yang selama ini dilakukan oleh kaum muslimin, para ulama, membaca yasin, tawasul dengan amal soleh, hadis sahih Imam Bukhari, Jangan sampai ada yang mengatakan baca Yasin di malam nisfu Sya'ban adalah bid'ah. Eh, dari mana inti tahu bid'ah? Memohon kepada Allah boleh dengan tawasul amal soleh. Bertawasul dengan amal soleh disepakati. Termasuk tawasul dengan orang soleh pun adalah disepakati. Kecuali orang yang tidak paham tentang tawasul. Khususnya dengan amal soleh. Hadis Bukhari tentang dua orang yang terperangkap di gua. Kemudian memohon kepada Allah dengan menyebut kebaikan yang pernah dilakukannya. Maka batu di gua itu akan disingkirkan oleh Allah. Disingkirkan baku perlahan. Maka tawasul dengan amal soleh. Maka seseorang membaca Al-Quran untuk bisa bisa dikabul doanya oleh Allah sesaat panjang umur, rizki, apalagi usul khotimah. Nah, ini. ini adalah adalah cara doa dengan membaca Al-Quran. Lah kok Yasin? Ya tidak apa-apa, ini tidak baca Yasin, tidak apa-apa, Quran utuh juga boleh. Kok susah bener ini. ini. Baca Quran juga enggak, orang baca Yasin dilarang. Ini kan orang sakit. Yang enggak hafal Yasin baca Qulhu juga boleh itu. Nah, kenapa harus Yasin? Yasin familiar di masyarakat kita. Orang kampung di pojok sana hafal Yasin itu. Dan Yasin Quran atau bukan? Yasin Quran. Siapa yang melarang Yasin? Dan di sana ada memang riwayat mau nerima atau tidak nerima. Riwayat tentang Yasin Qalbul Quran, Yasin ini, Yasin ini, Yasin ini. Keutamaan tentang Yasin. Kalau seandainya tanpa ada keutamaan-keutamaan tentang surat Yasin, seandainya tidak ada keutamaan khusus tentang surat Yasin, maka katalah Yasin minal Quran, surat Yasin bagian dari Al-Quran. Baca Yasin, kurang tambah surat Al-Baqarah sana. Yasin wal Baqarah. Semoga panjang umur baca. Bid'ah juga, tambah Ali Imran kalau bid'ah. Kalau bid'ah lagi tambah surat An-Nisa. Allah. Ini ada orang akhir zaman memang kerjaannya menghentikan menjauhkan orang dari ibadah. Kalau sudah begini siapa yang bisa mengatakan bid'ah? Karena amal soleh, baca Al-Quran. Kenapa harus malam nisu Sya'ban? Maksud ente gimana? Kenapa dikhususkan nisu Sya'ban? Mengkhususkan nisu Sya'ban karena kami mengamalkan ini. Agar kita menghidupkan nisu Sya'ban. Kok ada yang lainnya? Oh yang lainnya ada lagi nanti malam Jumat Yasinan. Menurut ente juga bid'ah juga. Nanti gimana Kita baca Yasin juga. Nanti. Lah jangan nah sudah ada cuma ada yasinan hari Selasa kok tetangga sebelah. Bid'ah juga. Ini adalah hamba-hamba Allah yang diuji lidahnya dengan kalimat-kalimat bid'ah. Kerjaannya adalah menyalahkan orang. Matanya sudah terakum. nggak bisa melihat kebenaran. Itu musibah karena kedengkian di dalam hatinya. Sudah jelas masalah nisfu Sya'ban, maka amalkan. Yang puasa-puasa, yang punya amalan khusus, amalan khusus. Dan seperti kebiasaan, malam nisfu Sya'ban kita berkumpul di sini karena riwayat tersebut menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan beribadah minimal mabainal isya ini antara maghrib dengan isya atau itikaf di tengah malam. Karena ada pengkhususan di malam nisfu Sya'ban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar ke Baqi mengkhususkan malam nisfu Sya'ban. Lalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.